Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Dawud Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi Fahkum bainan nasi bil haqq Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya Wahai Dawud Sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi Fahkum bainan nasi bil haq maka hukumilah di antara umat manusia dengan kebenaran. Wala tatabi'il hawa dan kamu jangan ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu sebab akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di hari hisab nanti dengan sebab apa yang mereka lalaikan, apa yang mereka lupakan. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya umat manusia di dalam beragama di dalam berislam dan terkait dengan hukum Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Kismani la thalitha lahuma. Yang pertama ialah muttabi'un lil wahyi. Pihak yang mengikuti wahyu pihak yang mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pada kalimat fahkum bainan nasi bil haq. Hukumi antara umat manusia dengan kebenaran wahyu. Dan yang kedua ialah mutabi'un lil hawa. Pihak yang mengikuti hawa nafsunya yang disebutkan dalam ayat tadi wala tatabi'il hawa dan kamu jangan mengikuti hawa nafsumu sebab akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Di situ Allah tidak menyebutkan pihak yang ketiga. Hanya dua. Berhukum dengan kebenaran, mengikuti wahyu Allah Azza wa Jal, dan yang kedua mengikuti hawa nafsu. Ayat yang serupa disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Qasas ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Qasas ayat yang kelima puluh Yang artinya maka apabila mereka tidak mengijabai tidak menerima dakwahmu wahai Rasul maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka di situ disebutkan dua poin orang-orang yang mengijabai, yang menerima dakwah Rasulullah SAW, maka dia mukmin. Dan yang kedua ialah orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW, mereka difonis sebagai mutabi'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Lalu Allah menjelaskan waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Hanya dua, mengikuti Rasul atau ikut dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Maka ya khonamtina azakumullah yang ada hanya dua pilihan. Ittiba'ul wahi itulah jalur yang benar atau ittiba'ul hawa itulah jalur penyimpangan dan kesesatan. Ikhwanam tina'azakumullah al-hawa lafat al-hawa dalam Islam secara bahasa ialah mahabbatul insan asyai wa ghalabatuhu ala qalbih al hawa kecintaan seseorang kepada sesuatu dan itu menguasai hatinya Hawa nafs maknanya ialah irada Tuha. Hawa nafsu yakni kehendak nafsu. Keinginan keinginan nafsu. Ini mana secara bahasa. Barakallahu fikum. Ada pula yang memaknakan al-hawa dengan as sukut as sukut jatuh. Yahwi hawiyan saqata min fawq ila ila suful. Dia memiliki hawa, yakni dia jatuh dari atas ke bawah. Ini mana secara bahasa barakallahu fikum. Adapun secara istilah Al-hawa ini ada yang tercela, ada yang boleh. Al-hawa dinyatakan boleh, dinyatakan bagus ketika dinisbahkan kepada orang-orang yang mulia. Seperti al-hawa dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Seperti ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ra'aitu rabbaka asra'a ila hawak." Saya menyaksikan Rabbmu wahai Rasul bergegas untuk memenuhi hawa nafsumu. Hawak. Ini ketika turun ayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikasih dikasih pilihan untuk menceraikan istrinya atau membiarkan istrinya pada kasus ila. Aisyah mengatakan demikian dalam sebuah riwayat. Maka hawa di sini terpuji dikarenakan hawanya Rasul SAW. Atau hawa tadi dinisbahkan kepada perkara-perkara yang baik atau tempat-tempat yang baik. Jadi bagus. Seperti doa Nabi Allah Ibrahim AS terkait dengan putranya Ismail yang masih kecil dengan ibunya yang dibiarkan di kota Mekah ketika itu beliau berdoa waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim jadikan ya Allah jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia itu cinta kepada mereka memiliki hawa kepada mereka. tahwi ilaihim. Al-hawa perkara yang bagus dikarenakan kecondongannya, kecintaannya kepada tanah suci. Kepada tanah suci Mekah. Barakallahu Namun dalam Islam Alhamdulillah dari penelitian para ulama kok cuma dua biji ini aja ya. Tidak ada lagi yang lain kata-kata hawa yang kemudian dimaknakan dengan makna yang terpuji, makna yang baik. Mayoritas kata-kata hawa dan pecahan-pecahannya yang disebutkan dalam Alkitab Sunnah masuk dalam kategori yang kedua, hawa nafsu yang tercela. Siaknya konteksnya pada konteks celaan. Dan itulah yang ma'ruf, yang masyhur ketika diitlakkan, ketika disebutkan secara mutlak kata-kata hawa. Hawa nafsu langsung mengandung makna jelek. Dan itu yang kita bahas. Tayyib hawa nafsu yang jelek, yang tercela barakallahu fikum, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-hawa fi syahawat hawa nafsu terkait dengan perkara-perkara syahwat. Terkait dengan perkara-perkara syahwat, perkara syahwat itu perkara yang merupakan selera jiwa. Yang sesuai dengan jiwa. Namanya al-hawa fi syahwat. Ini merupakan fitrahnya manusia merupakan fitrahnya manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth telah dihias-hiasi bagi umat manusia ini kecintaan hawa kepada syahwat. Wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah, emas, perak, kuda-kuda yang gagah, peternakan, pertanian, itulah kesenangan kehidupan dunia. Bayangkan. Itu merupakan fitrahnya manusia. Hawa syahwat. Hawa nafsu, kecenderungan hawa nafsu untuk menikmati syahwat. Ini dibagi dua lagi secara hukumnya. Secara hukumnya. Yang pertama ialah al-hawa fi syahawatil muharramah. Hawa nafsu untuk menikmati syahwat syahwat yang haram baik berkaitan dengan mal, harta benda. Ya, hawa nafsu untuk menikmati harta benda yang haram. Terjangkiti penyakit hubbu dunia, cinta dunia, menerjang segala cara untuk mendapatkan dunia. Atau terkait dengan jah, kedudukan dan pangkat, kepemimpinan, sampai dia menerjang perkara yang haram atau terkait dengan masalah kehormatan, masalah wanita, perzinaan dan segala macamnya. Begitu pula semua perkara-perkara dzunubul ma'asi. Perkara-perkara dosa, dosa dan kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah. Semuanya. Itu al-hawa fi syahawatil muharramah hawa nafsu memperturutkan hawa nafsu untuk menikmati syahwat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hukumnya jelas haram. Ujungnya nanti suul khatimah. Ujungnya nanti suul khatimah. Akan jelek khatimah kehidupan dia naudzubillah Dikarenakan dia bergelimang dosa, berkelimang kemungkaran, memperturutkan syahwatnya tanpa batas. Ujungnya su'ul khatimah. Yang kedua, al-hawa fi syahawatil mubahah. Al-hawa fi syahawatil mubahah. Hawa nafsu untuk menikmati syahwat-syahwat yang mubah bukannya haram. Yang mubah-mubah makan, minum, ya hukum asal adalah halal, menikmati berbagai macam cita rasa makanan dan minuman, sampai kemudian suka kuliner makan dan minum, mengejar yang serba baru dalam bab makan dan minum, bernikmat-nikmat dengan makan dan minum, syahwat tapi hukum asalnya apa ya, Pak Irfan mubah. Orang mencari dunia, mengais rezeki, mencari harta benda, hukumnya halal, hukumnya mubah. Tapi kemudian dia, masya Allah, senang sekali dengan yang namanya mencari rezeki, mencari duit, sana kemari, dia kejar prospek ini, prospek itu, planning ini, planning itu, invest ini, invest itu, wah segala macamnya hmm, merasakan betapa nikmatnya yang namanya yang namanya rezeki tadi itu. Dia memiliki harta yang begitu banyak, harta yang melimpah, ruah. Dia gunakan harta bendanya untuk perkara-perkara yang mubah. Yang ini senang properti. Rumahnya dibikin begini, dibikin begitu, dikasih apa namanya? Dekorasi ini, dekorasi itu dan segala macamnya, model-model itu. Bikin lagi rumah berikutnya lantai dua, terus lantai tiga, terus dan segala macamnya. Dia perturutkan hawa nafsunya dalam perkara syahwat, syahwatnya yang mubah. Mubah haram? Itu mubah. Yang satunya lagi senang dengan otomotif. Hmm, gonta ganti mobil terus pokoknya. Ah, yang ini mobil mereknya Toyota, ini mobilnya merek Honda, ganti lagi yang Nissan, ndak mau ganti yang lebih canggih lagi, yang model ah, Eropa, yang model digonta-gonta ganti menikmati berbagai macam jenis otomotif. Ini motor dari motor biasa, butut, sedang sampai moge yang gede-gede. Dia perturutkan syahwatnya. Namun dalam perkara yang mubah. Paham ya kawan? Terus demikian. Ini hukum asalnya mubah. Ini hukum asalnya mubah. Walaupun dia bersenang-senang dengan perkara tadi memperturutkan selera hawa nafsunya, syahwatnya dalam perkara-perkara tadi, itu hukum asalnya menjadi uh, hukum asal dalam mubah. Hukum asalnya mubah. Namun perkara yang mubah tadi itu bisa berubah menjadi petaka, membinasakan dia, menjadi perkara yang tercela atau perkara yang haram dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ayu adia ila muharramin syar'a. Ayu adia ila muharramin syar'a. Perkara yang mubah tadi menyeret dia, menjerumuskan dia kepada perkara yang diharamkan secara syariat. Maka itu berubah menjadi perkara yang haram Barakallahu fikum. Huh? Awalnya baru punya motor ninja itu, gede itu. Hmm, Masya Allah, dia sekaya begitu-begitu. Ternyata kawan-kawan yang seleting dan selevel dengan dia itu sudah gak zamannya motor ninja itu kurang beken Hah? ganti moge Aduh, regane moge itu. Nah, ninjar gak nih Tolong 60 Kalau mau Nah, ada yang 150, ada yang 250. Waduh, tidak punya duit saya. Duitnya lagi terpakai untuk perkara yang lain. Tapi yang namanya selera hawa nafsu dia terus bergejolak. Apalagi dikipas-kipasi sama timnya itu. Allah ninja terus, wis gak sama nih ganti ganti ganti kipasi. Akhirnya apa? Dikarenakan memperturutkan selera syahwat mubah tadi itu membuat dia akhirnya pinjam uang di bank ribawi. Hukumnya apa ya, kawan? Hukumnya jadi haram dikarenakan dia terjerumus di dalam praktek pinjam meminjam yang haram dengan bank ribawi hanya dalam rangka untuk memperturutkan selera moginya itu. Ini mogi-mogi haram. Barakallahu Paham ini? Jadi haram dikarenakan menjerumuskan dia ke dalam perkara yang diharamkan secara syar'i. Paham misalnya ya? Keadaan yang kedua, ayu addiya ila tarki wajibin syar'a Perkara yang mubah tadi menyeret dia, menjerumuskan dia kepada tindakan meninggalkan kewajiban-kewajiban dia secara syariat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban secara syariat. Gara-gara apa ini? Gara-gara memperturutkan syahwat dia yang mubah tadi itu. Masih kemogi. Hah? Rupanya dia masih punya simpanan fulus, nggak usah pinjam nggak usah pinjam ke bank. Ya wes, tak ganti, jangan khawatir, masih banyak fulus saya. Hah? Ninja nggak dijual, kasihkan anaknya, kile, gue konde. Tukun nih, beli yang baru, mugi. 175 juta. Hmm, hampir dapat hampir dapat Avanza, Labas. Mugi. Udah, seneng dia. Nafsu dia terpenuhi, syahwat dia terpenuhi dalam perkara yang mubah tadi. Barakallahu fikum. Taib sudah main sama teman-temannya. Ya Allah, kita mainkan gitu. Dimainkan sama teman-teman dia. Grup Mugi tadi itu jenenge apa ya? Mugi udah mainan. masih hmm, asik begitu sampai duhur. Duhur udah berhenti berhenti terus sampai asar. Terus pulang maghrib. La duhur wala asar. Membuat dia meninggalkan kewajiban dia secara syar'i, meninggalkan sholat duhur dan sholat asar gara-gara mugi tadi itu. Ada haram. Syahwatnya dia yang mubah tadi menjurus kepada perkara diharamkan dalam Islam. Dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Contoh. Ini akan bikin contoh yang lain terkait dengan uh, hal tersebut. <clears throat> Ima menjerumuskan dia kepada perkara yang haram atau membuat dia meninggalkan perkara yang wajib. Ini membuat yang tadinya mubah menjadi syahwat muharramah diharamkan dalam Islam. <clears throat> Atau keadaan yang ketiga, ayu adiya ila takasul fitah awit taksir fiha bersenang-senang dengan perkara yang mubah tadi menjurumuskan dia menyebabkan dia menjadi malas untuk mengerjakan ketaatan atau menjadi kurang menjadi kurang minim dalam mengerjakan ketaatan. Hadza Ini perkara yang tercela. Walaupun belum sampai tingkatan haram dikarenakan dia belum mengerjakan yang haram, belum juga meninggalkan yang wajib. Tapi itu perkara yang tercela. Dikarenakan dia memilih perkara yang mubah, sampai kemudian dia malas mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Misal tadi siang tadi siang diajak sama sohibnya kuliner. Hah? Yuk, ini ada yang baru. Apa ini? Setelah enak-enak. Halal Ya masuk haram rek. Hmm, bolo dewi kok haram. Halal halal. Ya loh, ikut. Udah dikejar itu kalau ke pelosok-pelosok mana gitu. Di pelosok Yogyakarta ini, delesep-delesep ketemu tempatnya itu. Dan memang mengesankan. Ya, sen. Sudah menu-menu baru. Rupanya mereka sebenarnya adalah jago-jago kuliner. Mm -mm. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Beres, makan. Tunggu pesanan 10 menit, 20 menit, setengah jam, satu jam. Ya tak? Tada, Masya Allah, sudah semakin lapar ya kan. Eh, berangkat baru duhur, makanan baru muncul setengah luruh ya. Baru setengah dua musuh kan lapar-laparnya perut mendapatkan menu yang baru kan Masya Allah ya kan diincipi enak tenang uh dinikmati sama dia wah luar biasa bernikmat-nikmat dengan yang namanya makan dan minum yang mubah tadi itu sampai gelegean es uh, gitu ya kan masya Allah memang enak tenang lagi pas saya setuju lidahmu sama dengan lidahku. Halas, selesai bayar semuanya, ya Allah pulang. Ulang sampai di rumah menjelang asar. Hah? Terdengar suara adzan asar. Ya Allah labas. Jamaah sih. Hmm. Ah, jamaah ngantuk-ngantuk. Mulai sih. Hmm. Tidur sebentar, nanti taklim setelah itu bablas. Dawang barang enak. Bablas dibangunkan sama yang di rumah. Mas, mas, mas, tali, tali mas, tali mas, tali mas. Hmm, ya sedek, dilungkas dek, tak lagi dek. Mas, mas, wis mulai, wis mulai, wis mulai. Wis nanti wis bar maghrib, bar maghrib. Ha, tunda bar maghrib. Masyaallah. Ah. Bar maghrib eh ngantuk tenang Wah, iya kira kepenak ini ndak enak rek. Ndak nongol, ndak kelihatan sama ikhwan-ikhwan ini. Waduh, isin aku. Tak salat yang jaba ya lah. Salat di luar. Masya Allah. Taunya sang nyonya taklim. Padahal dia padahal dia salatnya di luar. Eh, Mau datang ke taklim wis tanggung sudah lewat sekian jam materinya sudah di tengah-tengah orang nyambung Wis gak mau wis taklim berikutnya saja hilang. Masya Allah. Mungkin oleh sebagian pihak, ya kan pupa Ustaz. Iya, tetapi itu membuat dia malas. Membuat dia malas untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau taksir dalam ketaatan kepada Allah. Hada madhmum. Hada madhmum. Mestinya, mestinya barakallahu fikum, nikmati. Nikmati boleh. Tapi cukup. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kemudian menghabiskan waktu yang begitu lama. Melupakan perkara yang lebih afdal daripadanya. Hati-hati. Ada mazmum tercela walaupun belum sampai tingkatan dosa. Tapi kalau kamu biasakan gaya-gaya semacam ini, ujungnya nanti kepada perkara yang kedua atau yang pertama tadi menjerumuskan Anda kepada perkara yang haram atau membuat Anda meninggalkan perkara yang wajib menjadi tercela para fikum. Nama ya Ini namanya al-hawa al-hawa fi syubuhat eh fi syahwat. Hawa nafsu hawa nafsu yang berkaitan dengan masalah syahwat. Semuanya membahayakan. Tapi yang paling membahayakan ketika seseorang hamba itu memperturutkan hawa nafsunya pada perkara-perkara yang haram. Ini yang akan membinasakan dia. Ujungnya nanti adalah su'ul khatimah. Yang kedua, hawa nafsu yang tercela yang kedua ialah al hawa fi syubuhat Al-hawa fisyubuhat. Hawa nafsu dia terkait dengan syubuhat, syubuhat. Dia mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu syubuhat Syubuhat, kerancuan dalam ber, ber, berpikir, penyimpangan dalam beragama, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, Fikra-fikra yang sesat. Itu syubuhat. Meliputi meliputi asyubuhatu fil ara pada pendapat-pendapat asyubuhatu fil afkar syubuhat dalam pemikiran-pemikiran pemahaman-pemahaman asyubuhatu fil mu'taqadat syubuhat syubuhat dalam perkara akidah akidah keyakinan keyakinan dan itu semuanya menyimpang barakallahu fikum bisa jadi itu perkara syirik menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Bisa jadi pula menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Minimalnya menjerumuskan pelakunya kepada kebid'ahan, kebid'ahan, kesesatan, kesesatan. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Membuat pelakunya sesat dari Siratul mustaqim. Bahkan ujungnya nanti murtad dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Barakallahu fikum. Ditanbih oleh para ulama ketika para salaf ketika kaum salaf berbicara tentang hawa, hawa nafsu, Ketika kaum salaf mencela hawa nafsu yang dimaksud adalah poin ini. Al-hawa fi syubuhat. Paham ya? Ketika mereka mengatakan ittifa'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, itu hawa nafsu terkait dengan syubuhat. Paham ya? Syubuhat. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar beliau menegaskan bahwasanya hawa nafsu syubhat orang-orang yang terkena hawa nafsu syubhat itu lebih berbahaya daripada yang terkena syahwat beliau mengatakan wa atba'ul ahwa'i في الديانات أعظم من أتباع الأهواء في الشهوات فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين Pengikut-pengikut hawa nafsu pengikut-pengikut hawa nafsu terkait dengan agama, terkait dengan syubhat dalam beragama, itu lebih besar, lebih besar bahayanya dibandingkan dengan pengikut-pengikut hawa nafsu tentang syahwat. Sebab yang pertama, yang mengikuti hawa nafsu syubhatnya, yang pertama adalah keadaannya orang-orang yang kafir, dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan kaum musyrikin. Nama ikhwan, tegas bahasanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah ashabul ahwa wal bid'ah atau ashabul bid'ah, ahli bid'ah, mereka juga dijuluki oleh para salaf dengan sebutan ahlul hawa atau ahlul ahwa. Gitu ya ahli bid'ah dikatakan sebagai ahlul ahwa, sahibul bid'ah dikatakan sebagai sahibu hawa, sahibu hawa yang mengikuti atau pengekor pengekor hawa nafsu. Itu maknanya adalah syubhat. Barakallahu fikum. Ini kang dengan azakumullah sekilas global daripada al-hawa yang tercela. Barakallahu fikum. Intinya kembali kepada perkara yang di atas. Hanya ada dua pihak, imma muttabi'ul wahyi wa imma muttabi'ul hawa. Mengikuti wahyu kebenaran atau mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Maka siapa saja yang tidak mengikuti wahyu Allah Azza wa Jal, tidak mengikuti bimbingan Alkitab atau Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka berarti dia ini telah mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi hawa nafsu syahwat, bisa jadi hawa nafsu syubuhat. Barakallahu fikum. Imma membuat dia kafir, wa imma membuat dia musyrik, atau membuat dia mubtadi sahibu hawa, atau membuat dia fasik, fajir, sahibul maksiyah. Tergantung dengan Nah, tergantung dengan kondisinya masing-masing, hawa nafsunya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, dari sini tergambar ya khonamtina azakumullah tercelanya yang namanya hawa. Di sini para ulama kita membuat sebuah statement yang namanya ittiba'ul hawa asasud dalal. Ittiba'ul hawa asasud dalal yang namanya mengikuti hawa nafsu itu merupakan asas dasar semua bentuk kesesatan, kesesatan penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan syubhat atau penyimpangan syahwat. Barakallahu fikum. Ikhwanatina ada beberapa permasalahan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah tifaul hawa. Yang pertama ialah sebab. Sebab kenapa orang itu mengikuti hawa nafsunya. Baik yang syubhat ataupun yang syahwat. <clears throat> Sebab yang pertama ialah at-tarbiyah minas sigar Alat tiba'il hawa. Pendidikan dari semenjak kecil atau terdidik dari semenjak kecil untuk memperturutkan hawa nafsunya entah, entah itu memperturutkan syahwat syahwat yang diharamkan atau bahkan mungkin terdidik dari semenjak kecil mengikuti syubuhat syubuhat kebidahan kebidahan kesyirikan kesyirikan dan semisalnya sehingga ketika dia besar pun ketika dia dewasa dia sudah matang hawa nafsunya ah bukan matang kebaikannya betul-betul matang menentang hawa nafsunya. Syahwat atau syubhat kecuali dirahmati oleh Allah Azza wa Jal mendapatkan taufik selamat dari itu semuanya. Yang kedua, sebab yang kedua ialah satu ahli ahwa wa musahabatuhum. Sebab orang itu ittiba'ul hawa di antaranya ialah dikarenakan dia bermajelis suka bermajelis dengan ahlul ahwa. Dia suka bermajelis dengan orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat. Maka lambat laun dia akan terkena syahwat mereka. Atau dia bermajelis dengan ahlul hawa, ashabul bid'ah, ahli syubhat, ahli fitnah. Lambat laun dia akan terkena syubhat mereka. Apalagi sampai pada tingkat musohabah, Bersahabat karib dengan ahli syahwat dan ahli syubhat. Matang. Betul-betul akan matang penyimpangan dia memperturutkan hawa nafsu. Mengerikan ya ikhwan. Rasulullah salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya yang ma'ruf di kalangan kita dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil orang itu tergantung agama sahabat karibnya maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib dan juga hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim ketika Rasulullah SAW memisalkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik seperti pembawa ataupun jual minyak wangi misik. Teman yang buruk seperti pandai besi yang meniup api. Intinya as-sahib-sahib. Yang namanya persahabatan itu menyeret. Yang bersahabat dengan orang-orang jelek terseret dalam kepada kejelekan yang bersahabat dengan orang-orang yang bagus, insya Allah akan terbawa kepada perkara kebaikan. Nah, dan ini sebab yang banyak terjadi pada kaum muslimin. Bahkan terjadi pada orang-orang yang telah belajar agama. Terjadi pada orang-orang yang mengerti agama. Hah? Menyimpang atau terkena syahwat dunia yang haram dikarenakan mujalasa Bersahabat dengan orang-orang yang semacam itu, bermajlis dengan orang-orang semacam itu, awal mulanya dalam rangka untuk menasihati, awal mula dalam rangka untuk menegur, lambat laun akhirnya tertegun, bukan tertegur, tertegun, akhirnya terpesona, akhirnya akhirnya termakan oleh syubhatnya mereka atau syahwatnya mereka. Allahul musta'an. Makanya di dalam kitab-kitab salaf terlalu banyak ayat wa hadis dan juga atharu salaf yang melarang kita untuk bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah dan juga ashabul ma'asi wal fujur. Barakallahu Yang yang ketiga ialah hubbud dunia. Ini yang lebih mengerikan lagi terjangkiti penyakit cinta dunia. Ini ya ikhwan, sebab yang satu ini yang banyak terjadi pada orang-orang yang alim. Awam jelas. Jelas orang awam. Oh, awam ke kan matanya mata duit. Mata-mata dunia gitu ya. Yang satu ini sebab yang sering kalinya membuat orang-orang yang paham agama, paham syariat, ngerti kitab, ngerti sunnah, ngerti pemahaman salaf, terpelanting. Kena penyakit yang namanya Pak ya, kon Kena penyakit yang namanya hubud dunia. Begitu mereka terkena penyakit hubud dunia, akan muncul itiba'us subuhat. Akan muncul itiba'ul hawa Dalilnya <clears throat> Dalilnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid ketika membahas tentang masalah ulama usu <clears throat> beliau membawakan ayat ini Al-A'raf 175 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلت إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath Bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita seseorang yang dahulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Atainahu ayatina. Menunjukkan dia mengerti ilmu. Kata Ibn Qayyim, balla ba'dal ilm. Sesat setelah punya ilmu. Ikhtar al-kufra al iman sengaja dia memilih kekufuran daripada keimanan am dan la jahla sengaja bukan karena kejahilan dulu ngerti agama ngerti ayat ngerti hadis ngerti syariat fansalakha minha ternyata kemudian dia memisahkan diri kemudian dia meninggalkan menanggalkan ayat-ayat kami tadi insilah ini orang yang berpisah tidak kembali lagi farakal imana mufarakata man la ya'udu ilaihi abada. Memisahkan diri dari keimanan, perpisahan orang yang tidak mungkin kembali lagi. Diinsilah ya ikhwan. Akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan. Maka dia pun akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah sebabnya, walakinnahu akhlada ilal ardi tetapi dia telah menghujam ke dalam perut bumi. Menghujam ke dalam perut perut bumi. Ini kata Muqayyib terjangkit penyakit dunia, hubud dunia. Kata beliau wa abbara an mailihi ila dunia bi ila ilal ardi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentabir membahasakan kecondongan dia kepada dunia diumpamakan kayak orang yang masuk dalam perut bumi. Lianna dunya hiyal ard wa ma fiha wa ma yastakhriju minha min zinati wal mata' karena dunia adalah bumi ini isinya dan yang dia keluarkan dari perhiasan dan kesenangan-kesenangan. Sehingga penyakit pertama yang menimpa dia adalah akhlada ilal ardi. Dia terjangkiti penyakit cinta dunia. hobi dunia. Condong kepada dunia. Ini yang pertama kali Allah sebutkan. Baru yang kedua, wattaba'a Dia mengikuti hawa nafsunya. Nama ikhwan. Cinta dunia berujung kepada itiba'ul hawa. Beliau mengatakan mengomentari ayat ini فهذا مثل عالم السوء ya'mal bi بخلاف علمه inilah perumpamaan alim-alim yang su, ulama-ulama su yang mengamalkan berbeda dengan ilmunya. Juga belum mengatakan, "Fahadhihi afatul ulama idza atharu dunya wattaba'u riasati wasyahawat." Inilah penyakitnya ulama. Penyakit siapa? Penyakitnya ulama penyakit yang menimpa para ulama yang lebih mengedepankan, yang lebih mementingkan dunia. Ulama-ulama yang memperturutkan atau mengikuti kedudukan dan syahwatnya. Barakallahu itu. Yes, begitu dia terkena penyakit keranjingan dunia, sudah terkena penyakit syahwat, baru masuk yang namanya ittibaul hawa. Jamirul nih Jam piro adhani. Kurang 6 menit. Waduh. Tambahi 10 ya. <laughs> Hah? Terus ya. Terus ya Ikhwan. Tayyib. Saya bacakan ucapan Al-Qayyim al jawziyah rahimahullah tentang masalah Ikhwan. Dikarenakan sangat pentingnya bab ini. Beliau mengatakan dalam bukunya Al-Fawaid di halaman 109 terkait dengan ulama usul Beliau mengatakan kullu man athara dunya min ahli ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allahi ghairal haqq fi fatwahu wa hukmihi fi khabarihi wa ilzamih siapa saja dari kalangan ahlul ilmi dari kalangan orang-orang alim yang punya ilmu yang lebih mementingkan dunia yang mencintai dunia, terjangkit penyakit dunia, maka dia pasti dan pasti akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Pada fatwanya, pada hukumnya, pada khabarnya, pada il, pengilzaman dia. Tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu itu namanya itiba'ul hawa. Ahli, ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, ternyata memperturutkan dunia, syahwatu dunia, dia pasti akan terjatuh pada itiba'ul hawa berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu kenapa lianna ahkam rabbi Subhanah, kathiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas wala siyama ahli riyasa walladzina yatabi'una shahwat. sebab hukum-hukum Allah mayoritasnya mayoritasnya berseberangan dengan tujuan-tujuan manusia. Berseberangan dengan hawa nafsunya manusia. Apalagi ahlu riyasah, orang-orang yang punya ke, ke, ke, kedudukan dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Tidak bisa klop ikhwan. Ya, ittiba'ul syahwat, ittiba'ul hawa, tidak mungkin bisa klop dengan ahkam syariah. Hukum agama selalu berseberangan dengan hawa nafsu mereka. Maka fa'innahum la tatimulahum lahum illa bi mukhalafatil hak, wa daf'ihi kathira. Maka tidak akan sempurna, tidak akan tercapai dengan sempurna tujuan-tujuan duniawiyah mereka melainkan harus dengan cara menyelisihi kebenaran. Harus dengan cara menolak kebenaran pada umumnya. Ya, otomatis syahwat baru kemudian syubhat. Memperturutkan syahwat dunia kena dia yang namanya itibaul hawa. Penyakitnya siapa ini? Penyakitnya orang-orang yang punya ilmu alladzi atai uh, atainahu ayatina, orang-orang yang betul-betul dulunya kami kasih dia ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah memperturutkan hawa nafsunya, ittiba'ul hawa khalas maka berkumpul pada dia ittiba'us syahwat dan ittiba'us syubuhat ujungnya adalah riwayah ha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin dia pun diikuti oleh syaitan dan menjadi orang-orang yang sesat yang menyimpang wal waqi yashhadu rata-rata orang-orang yang dulunya di atas manhajus salaf, kemudian ah, melompat entah lompat pagar atau lompat tali. Barakallahu fikum. Ketika dilihat benang merahnya ternyata UUD. Ujung-ujungnya dunia. Dunia itu macam-macam. Bisa duit, harta benda, bisa tahta, kedudukan, riasa bisa pujian, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, prestise dan segala macamnya. al dunia. Ujung-ujungnya adalah dunia. Barakallahu fikum. Maka waspadai khonamtina azakumullah. Ini semuanya ini adalah asbab itiba'il hawa, sebab sebab orang itu mengikuti hawa nafsu. Dan insyaallah setelah marib nanti akan kita sebutkan barakallahu fikum uh, apa marah bahayanya ketika hawa nafsu membelenggu. Betul kata gitu ya? Nah, kala hawa nafsu membelenggu, ketika hawa nafsu membelenggu. Nah, kalau sudah dililit oleh hawa nafsu apa yang terjadi? Kita lihat nanti ba'dal maghrib setelah salat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.